اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار lana لنا ya Rabbal alamin. Di situ kan harusnya diidgom digundah ya Waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin gitu. Kadang-kadang lagu kurang enak di situ. Boleh juga waj'alhu lana hujjah. Tapi tapi enggak enak ya. Harus disambung. Waj'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin. Kemudian halaman 10 11 bahwa dalam Al-Quran itu dikenal ada kalimat-kalimat, ada kata-kata yang mengandung alif lam, ada yang tidak. Yang mengandung alif lam, ada dua kemungkinan membaca. Ada alif lamnya dibaca, ada alif lamnya tidak dibaca. Alif lam yang dibaca kalau di atas lamnya ada sukunnya, ada tanda bacanya. Alif lam yang tidak dibaca kalau di atas lamnya tidak ada apa-apa, tidak tanda ada apa-apa. Tetapi setelah alif lam ada tanda tasjidnya. Di bawah tasjid, di bawah sidah itulah huruf huruf samsiahnya. Dengan kata lain, alif lam itu dibaca atau tidak dibaca tergantung setelah alif lam itu ketemu huruf yang mana. Kalau setelah alif lam ketemu huruf-huruf komariah yang 14, sebagai hajjaka wa khob akimah, maka otomatis alif lamnya, lamnya dibaca. Mana contohnya? Al-Quran, Al-Jannatu, Al-Karimu, Al-Wahyu itu. Al-Alnya dibaca. Tetapi kalau setelah alif lam bertemu dengan salah satu huruf samsiah yang 14, ta sa zal ro zai sin shin sob dal to zo lam nun. Nah, otomatis di atas lamnya tidak ada tanda. Karena tidak ada tanda maka akan dibaca. Mana contohnya? Asyamsu an-ni'mah. At-tamatu as-sana'u as-salatu. Alif lamnya, lamnya nggak dibaca. Jangan dibaca al-salatu tapi as-salatu nyamber. Dikatakan alif lamnya ada tapi tidak dibaca. Itulah pelajaran kita, kajian kita tentang alif lam. Jadi alif lam itu ada yang dibaca, ada yang tidak dibaca. Dibaca, tidak dibaca bukan karena kebenaran tapi ada ketentuan. Yang dibaca manakala setelah alif lam bertemu huruf-huruf komariah yang 14. Begitu juga alif lam yang tidak dibaca manakala setelah alif lam bertemu salah satu huruf samsiah yang 14. Itu. Kalau ingin mudah memberikan pengajaran, alif lam yang dibaca, alif lam yang ada tanda sukunnya di atas lamnya. Alif lam yang tidak dibaca, alif lam yang di atas sukunnya, di atas lamnya tidak ada tanda apa-apa. Alif lam yang tidak dibaca, kalau di atas lamnya tidak ada tanda apa-apa. Jadi, alif lam itu jangan berharap, jangan memiliki anggapan bahwa setiap alif lam dibaca. Tidak semuanya. Alif lam ada yang dibaca, ada yang tidak dibaca. Fungsinya alif lam sama seperti dalam bahasa Inggris itu, do dalam artian menghususkan dari umum menjadi khusus, dari nakiroh dari umum menjadi ma'rifah kalimatnya itu ya. Makanya disebut lam ta'rif. Itu halaman 10, 11, 12. Di halaman 13 bahasan kita tentang mim dan nun yang ada sidahnya, yang ada tasjidnya. Sebetulnya mim dan nun tidak beda dengan huruf-huruf lainnya saat dia ada sidahnya, ada tasjidnya. Dalam artian semuanya setiap huruf yang ada tasjidnya, ada sidahnya dibacanya double, dibacanya ganda. Itulah perbedaan antara huruf hijaiyah dengan huruf latin. Dalam huruf Latin untuk mendobelkan bunyi bacaan harus double huruf. Tapi dalam huruf hijaiyah cukup dikasih tanda tasdid. Hanya saja dalam pelajaran halaman 13 tentang gunah ini bukan saja harus dibaca double kalau menemukan tanda tasdid di mim dan nun ini, tetapi harus ditahan. Ada panjangnya, satu alif sampai satu alif setengah. Kemudian harus didengungkan itulah gunnah. Makanya menemukan mim dan nun bertasdid, maka bacanya ada tiga ketentuan. Dibaca double, sama seperti huruf-huruf yang lainnya kalau bertasdid, Tapi ada lebihnya untuk mim dan nun bertasdid ini selain dibaca double, dengung ke hidung, itulah guna dan ada panjangnya satu alif sampai satu alif setengah.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 Sumum enggak ada gitu. Padahal enggak, ada samar sedikit. sumbuk Hamas. sumung Sum. soalnya sum. Gunah dulu. Setelah gunah. Kayak ifa sapawi. Padahal di situ iklab. Tanwin ketemu pak sumbuk bukmun umya fahum la yarji'un. Baik, itu uh, rekaman Ibu dan Bapak bisa mendapatkan Alhamdulillah di sekitar kayu manis hujan besar sekali ya. <laughs> Mudah-mudahan di tempat Ibu juga Ibu dan Bapak eh, mendapatkan siraman apa eh, barokah Tapi bukan banjir ya mudah-mudahan InsyaAllah di tempat di mana-mana di Cilincing juga banjir Nah ini uh, musim hujan karena buangan airnya ini ya, Banyak orang yang buang sampah sembarangan Baik Ibu dan Bapak untuk hari Rabu ini pembacaan Al-Mushaful Muratalnya Hari Rabu surah Al-Maidah ayat 67 sampai 93 ya. Ayat 67 sampai 93 Baik dilihat kembali tadi sudah dibahas tentang gunnah Ini kapan waktu kapan hari Ibu memiliki CD tutorial Bapak atau CD-nya Ini lebih mudah lagi kemarin kan kita sudah membahas tentang gunnah ada perbandingan nih, perbandingan-perbandingan bagaimana kalau seandainya huruf itu bertasdid atau tidak. Bagaimana kalau huruf gunnah ini dibandingkan dengan huruf yang bukan gunnah. Kita lihat ya. Nih. Perbandingan. Saya tuliskan di sini mimma. Mimma kan gunnah. Mimnya kosor, mim yang kedua gunnah. Kenapa gunnah? Karena huruf gunnah ada dua. Nun dan mim bertasdid. Cara bacanya dua. Dibaca ya. ya ditahan ya ini gunah itu cara bacanya tiga kok jadi dua dengung ke hidung itu kan ditahan dan ada madnya sebentar nih aslinya tak matiin dulu ya dingin <clears throat> itu ya jadi kalau sudah kena hujan kena itu lumayan nah ini jadi eh, gunnah itu hurufnya dua di halaman 13 buku wajib kita nun dan mim bertasdid hurufnya. Cara bacanya tiga. Dibaca double, ditahan ada panjangnya, dengung ke hidung. Ditahan dan dengung, gitu ya. Jadi double karena semua huruf yang bertasnya double, double ganda jadinya. Jadi itulah disebut tanda tanda ganda, tanda perangkap ya. Huruf satu jadi dua. Itu double ganda ditahan ada panjangnya, ada madnya dan dengung ke hidung. Itulah guna halaman 13 buku wajib kita mimma mimma gitu ya mim mim m-nya yang double kalau dilatihkan kurang lebih jadi tiga deh gitulah mimma a-nya tetap satu tuh mimma nih tuh bagaimana kalau seandainya yang mimma itu saya hilangkan tasjidnya tuh tuh tuh saya hilangkan tasjidnya ini di sini kan jadi mima. Kanan dan kiri sama. Tuh. Mima. Kalau tasjidnya dihilangkan. Kalau di sini tasjidnya tak kasih kembali. Tuh. Mim. Mim. Mim. Tuh. Mim. Kalau dihentikan kan kayak gitu. Nih. Betapa arti pentingnya tanda ini, tanda kecil ini si kecil ini <laughs> menyebabkan berubah tatanan gitu kan. Nah, itu. Mim mim ma. Bedakan dengan yang sebelah kirinya. Mim Ya. Hanya sebuah tanda. Mim ma. Saya hilangkan kembali. Saya kasih ini ada yang terbang. Ini tolong diingat-ingat kembali sebuah tanda ini yang menyebabkan mim dan nun bertasir itu menjadi gunnah. Kalau nggak ada tanda ini tidak ada. Tidak dibaca dobel, tidak ditahan, dan tidak dengung. Gitu. Ya. Nah seringkali, nah, apa sih pengajian ini satu jam? Nah satu jam ini udah mudahan jadi ragi. Jadi pelengkap untuk semua acara yang ada di Radio Kayu Begitu kan? Itu yang kecil, yang sedikit ini. Tuh. Mim. Nah, ada yang terbang. Nah, itu dia. Nih, ada yang terbang. Nah, dia. Ini tanda ini. Tuh. Kalau dia tidak ada tasjidnya, jadi mima. Mima. Kalau ada tasjidnya, dia dibacanya jadi mim. M-nya tuh. Mim. A-nya tetap satu. kalau nggak ada tasdid. Kalau ada tasdid, mim, mim, kalau dihentikan. Ini perbandingan antara huruf guna dengan yang bukan guna. Hurufnya itu, itu saja, itu itu juga. Apa bedanya dengan kanan yang kiri itu lihat, perhatikan secara seksama, secara teliti. Hanya tanda ini, hurufnya sama, barisnya sama tuh. Mi, ma. Ini ada tanda ini, sidah, pendobel, ini nggak ada. Karena ada tanda jadi mima. Ini mima. Tanda ini yang berubah. Nah. Ini juga umatukum gunah karena mimnya bertasdid. Bandingkan dengan sebelahnya yang nggak ada sidahnya. Umatukum, umatukum karena nggak ada sidahnya. Di buku memang nggak ada perbandingan ini. Ini ini perbandingan hanya saya bikin ulang. Nah, kapan hari nanti yang memiliki diktat, tanya jawab. Nah, contoh-contoh ini mudah-mudahan bisa didapat. Nah, ini ya. Ummatukum. Tuh. Nah, perbandingan ini. Nah, dia ada yang terbang. Nah, dia. Sebuah tanda ini yang memiliki arti berbedanya dengan kanan dan kiri. Sama ya status itu ya karena sudah akad dari malam hmm, ya akad nikah statusnya jadi beda gitu ya nah, itu kan hanya sebuah sebuah ungkapan saya terima nikahnya gitu dengan wali ya gitu coba nah ini padahal, berapa lama sih akad nikah itu gitu kan tapi itu bisa bisa memberikan arti untuk umur hidup seterusnya selama dia tidak bercerai kan itu nah, ini nah ini tuh ummatukum Oh saya mah kasih 2 miliar, 3 miliar, tapi gak dinikah, gak ada akad. <laughs> Gak bisa. Gitu ya. Gak diizinkan kita tinggal di rumah itu serumah gitu ya. Setelah ada akad baru. Padahal tidak miliaran gitu, Semampuhnya. Ummatukum. Itu, eh, tuh. Latennya. Um, ummatukum. Bandingkan dengan sebelahnya. Umatukum kan gitu. Ini karena ada yang terbang ini dari bawah ke atas. Cewek. Nah, umatukum Tuh, sebelahnya umatukum. jadi double ditambahin. Saya yang guna itu ditambah jadi tiga. Ummatukum. Taya. Allah Akbar. Belajar 15 menit. Bisa dinikmati berjam-jam, berulang-ulang. Canggihnya teknologi. antu An-nujumu. Bedakan dengan sebelahnya. An-nujumu. Ya. An yang kanan nih. Karena ada tanda sidah ini. Coba bandingkan, perhatikan baik-baik lihat. Nggak ada bedanya semuanya. Bedanya hanya, ada tanda dan tidak ada tanda aja. Tuh. Anujumu. Yang kirinya. Anujumu. Walaupun penulisan ini pasti salah. Kenapa? Kalau ada alif lam pasti di sini ada sidahnya. Katakanlah berandai-andai lam ini nggak ada. Lam ini nggak ada jadi dari sini alif ke nun. Anujumu begitu. Ini juga lamnya kita samakan nggak ada tapi ada tasdidnya. berandi-andi, Mem memberikan perbandingan mana yang gunah, mana yang bukan. Gunah atau tidak bukan karena huruf-huruf yang lain, karena tanda ini. <laughs> Gitu ya. Allahu Akbar. Selama ini nggak ngeh kan? Tanda mana? Nih tanda ini. Nih tanda yang terbang ini ya, tanda ini. Ya, karena hanya sebuah tanda ini, deh. Tuh. Hanya tanda ini penyebabnya dia. Tuh. Baris di atasnya domah sama aja, saya lihat. Ya, ini walaupun saya terbangin nah ini. Ini barisnya sama aja tuh. Perhatikan betul-betul. Hanya tanda ini, sidah ini, pendobel ini tasid. Karena ada sidah adanya di nun dan mim, maka dia dibacanya menjadi double, ganda. Menjadi dua. An ditahan, ada panjangnya satu alif sampai satu alif setengah. Dan dengung ke hidung itulah kunnah. Halaman 13 buku wajib kita. Ini yang sebelah kirinya anujumu. Walau penulisan ini salah ya. Penulisan ini nggak mungkin kalau kalau ditulis begini, ini pasti harus ada sidahnya di sini. Hanya berandai-andai kalau di sini tidak ada tasjidnya, bacanya jadi anujumu. Lamnya tentu tidak ada di sini. Ini ingin memberikan gambaran ada dan tidak adanya sidah tasdid sangat berpengaruh besar. Tuh. Anu anujumu misalnya lamnya ini enggak ada. Itu. Tuh. Hanya sebuah tanda nah yang jatuh. Nah, dia itu tanda ini penyebabnya. Tuh. An an-nujumu. Kalau tasjidnya nggak ada, anjumu. Tapi kalau tasjidnya nggak ada, ini dianggap tulisannya salah, kekurangan sidah. Harus begini dan harus ada tanda sidah ini di sini. Baru betul ini tidak ada sidah, lamnya nggak ada di sini. Anujumu gitu. An An. N-nya jadi tiga. dilatihkan anujumu nujumu Ju-nya matobi'i. Mu-nya kosar. Dihentikan jadi anujum Jadi madari disukun. Itu. Tuh. Kalau ini. Anuju. Ju-nya ini kurang U satu nih. Tetap. Di sini aja hanya N ini. Dari dari kesininya sama. An. anujumu Di sini anujumu gitu. Dihentikan tetap anujum. Tapi lam ini harus tidak ada. Karena kalau lam ini ada, salah. Ini harus ada sidah di sini. Begitu. Anujumu. Tuh. Hanya tanda sebuah tanda ini. Tolong diingat. Tolong diperhatikan. Mudah-mudahan berkesan. Dengan adanya yang jatuh, ada yang terbang. Tuh. Siapapun mudah belajar sun. Nah, ini benar penulisannya. Maksudnya apa? Ini ada sidah tuh yang merah. Ini enggak ada. Ini. Sunnatal awalin. Kalau seandainya tanda yang merah ini tidak ada tasir ini. Sunatal gitu. Suikan sunatan masal. Sunatal. Sunatal awalin. Allahu Akbar. Hanya sebuah tanda ini. Hanya tanda ini menyebabkan perbedaan antara kanan dan kiri. Hanya status aja. Karena dia sudah akad dan yang belum. Kan hanya itu. Bisa menimbulkan konsekuensi hukum. Dampak yang lain gitu ya. Karena satu hal tadi. Tuh. Sun. Tuh. Sunnatal. Sunnatal awalin. Yang kirinya Sunatal awalid. Sunatal au tetap W-nya double. Nah, apa bedanya Pak Hari tasir ini kalau adanya di waw sama di nun? Ya beda. Di sini nya hanya double saja. Sunatal awalin. Gak ditahan, gak dengung. Kecuali nanti idgom bikudah lain cerita ya. Tuh. Sunatal awalin. Hanya double aja. Gak ditahan, gak didengung. Itu. Sedangkan nun dan mim bertasid ditahan, ada ditahan, ada dengung. Itu bedanya dengan huruf yang lain. Tuh. Sun, N-nya tiga. Sunnatal, sunnatal, sunnatal awalin. Karena dihentikan jadi badar disukun. Al awalina asalnya di sini. Ya, tuh nanya tak enggak ditulisin. Nih, tak tambahin dulu. Saya tambahin dulu ya. Ya, suka karena kadang suka lupa nih Hmm, di sini ada patahnya. Nih. Allahu Akbar hujannya. Hujan kembali dari tadi hujan. Dari pagi insya Allah. mudah saudaraku tidak kebanjiran ya Allah Akbar. Berikan kesabaran. Tuh. Nyusun. Tuh ya. Di sini juga sama. Di sini ada fathahnya. Ketinggalan. Tuh. Ya. Ada fathahnya di sini sunnatal awalina gitu. Iya, kalau dihentikan jadi naknya nggak berbunyi. Sunnatal awalin. Saya kasih dulu fathah ya nih. Sambil jalan di sini ada fathahnya. Tuh gitu. Ya, nih. Di sini ada barisnya di atas fathah. Tuh fathah. Nah ini. Ini juga ada ada fathahnya juga sunnatal awalin. Kalau nggak ada sidanya sunatal gitu. Sunatal awalin. Nih. Tuh, saya save ya, saya simpan canggihnya ya. Nah, tinggal ini aja deh Tuh, ada kan? Tuh ya. <clears throat> sunnatal. Sun gunah. Itu ya. Pak Ari, Alhamdulillah Pak Ari mau menjelaskan. Hmm, iya <laughs> ya sama-sama. Ya SMS-nya ya. Pak Ari, makasih diulang lagi. Jadi sekarang lebih mantap. Ya, saya berharap Ibu dan Bapak bisa ngajar kok. Jadi kalau untuk pinter sendiri mah, ah nggak usah gini-gini amat gitu. Tapi ya tadi tiap orang kan berbeda-beda. Ada yang sekali dengar langsung pinter, ada yang dua kali, ada yang dengan alat. Nah, itulah, tiap orang berbeda-beda. Tidak bisa disamaratakan. Karena kita e, berada dalam latar belakang yang berbeda. Gitu. Bukan seperti anak SD, anak SMP satu kelas usianya sama, latar belakangnya sama. Kita sekarang belajar ini latar belakang pendidikan kita berbeda. Ada yang baru belajar hari ini, ya itu. Ada yang sudah belajar dari kecil, nah ini masing-masing berbeda. Tapi yang penting kita mencari ridha Allah belajar. Lebih baik belajar, lebih baik terlambat daripada tidak itu kan. Itu selalu di, di ini kan. Tapi jangan dilambat-lambatin gitu. <laughs> Sunatal tuh. Ya. Sun <clears throat> betapa pentingnya tanah ini. Tuh. Sun itu Sunatal Tuh, hanya sebuah tanda <laughs> itu ya. Tuh. Hanya sebuah surat kita boleh bawa kendaraan. Ada SIM, STNK. Tanpa itu kita ditangkap gitu ya. Nah itu. Padahal cuma surat doang gitu ya. Nah ini hanya sebuah izin gitu dari dari pemilik rumah ini saya mau mangga istri saya lagi ngidam boleh ngambil mangganya oh silakan diambil diambil boleh Gak hanya sebuah izin itu ya itu Ngambil juga bisa kok, dimakan juga enak, lebih enak ngambil. <laughs> Ya, tapi jodoh dosa gitu kan. Cuman izin doang. Itu ya. Hanya sebuah satu kata, kita berbuat salah, kita minta maaf aduh tadi saya salah minta maaf oh sama-sama eh itu atau kalau di, di jalan kan begitu kadang-kadang nah, motor dengan motor mobil dengan mobil hanya dengan senyum maaf oh dah cukup tapi nabrak orang nyenggol orang tiba-tiba kita ngomel-ngomel dia lebih ngomel-ngomel lagi akhirnya berantem hanya dengan satu kata bibir senyum maaf ah, udah hilang gitu ya marah itu itu kecuali orang yang <laughs> itu ya hanya dengan senyuman. Hanya dengan satu kata maaf. Hanya dengan satu tanda. Tuh. Allah Akbar. Ini kadang-kadang nggak -kadang ngeh. Nih kayak ini ya, tanda ini. Ini tasdid. Di sini ada sidahnya. Ya, ada penobelnya. Tuh. Ya, ini. Latar kabunna. Tuh. Nunnya bertasdid. Nah, tuh, cuman ini titiknya ketutup tuh. Nah, itu, itu intinya itulah ya. Tuh bandingkan dengan kanan dengan kiri. Hanya sebuah tanda ini menyebabkan dia dibaca double, dengung dan ditahan. Sementara sebelahnya hanya double saja. Kalau nggak ada tasid, latar kabuna. Tuh. Latar kabuna. Tuh. Beda lah. Ada tasjid, ada ditahan, double, dan dengung. Gak ada tasdid, gak ditahan, nggak dobel, nggak dengung. Latar kabuna. Tuh, latar kabuna. Yang kanan. Yang kirinya lain. Tuh. Hanya sebuah tanda itu yang jatuh. Latar kabuna. Tuh. Tidak ditahan, tidak dobel, dan tidak dengung. Tuh. Nah, sekarang boleh bandingkan dengan kalau sama aja sebenarnya ya. Kalau tadi kan perbandingan huruf gunah. Hurufnya huruf gunah ya. Eh, sama huruf gunah yang karena nggak ada tasjidnya jadi nggak guna kan tadi. Nunnya huruf gunah. Tapi karena nggak bertasjid bukan jadi bukan huruf gunah lagi. Mimnya bertasjid huruf gunah. Kalau mimnya bertasjid bukan huruf gunah. Jadi pertanyaannya ada berapa huruf gunah? Dua apa? Nun dan mim. Salah. Salah. Iya. Yang benar adalah nun dan mim yang ada sidahnya, ada tasjidnya. Nun dan mim bertasjid, itu huruf guna. Jadi tanpa tambahan tasjid, bukan huruf guna. Nah, sekarang saya bandingkan huruf guna, nun dan mim bertasjid, bukan huruf bukan dengan huruf guna. Dalam arti nanti sama-sama bertasjid. Kalau tadi kan kalau nun nun bertasjid, mim bertasjid guna dibandingkan dengan nun dan mim yang tidak bertasjid. Berarti Walaupun nun dan mim itu huruf guna, karena tidak ada sidahnya, tidak ada tasidah, bukan huruf guna. Nah, sekarang saya ambilkan perbandingan, per, sekarang saya ambilkan perbandingan antara huruf guna dengan bukan huruf guna, walaupun bertasid. nih lihat ya nih. Baru baru ngerti, baru paham kalau setelah seperti ini tuh. Latar kabuna guna karena nunnya bertasid. Kalau nun ini nggak bertasid juga bukan huruf guna bandingkan dengan sebelahnya farroha. Roknya bertasid, tapi roh ini bukan huruf gunnah. Tuh. Nih, kalau farroha tanpa tasid kan farroha. Tuh. Ya, sama aja dengan ini kalau nggak bertasid, latar kabuna. Sama aja. Sama kalau dia posisi tidak sidah, tidak ada tasid. Nah, kita kita samakan posisinya. Yang kanan kan ada yang merah. Kan tadi betapa pentingnya tanda yang merah tanda merah ini yang saya tunjuk ini ya, sidah tasdid. Nah, sebelahnya saya kasih juga yang merah nih. ya. Faroha tanpa tanpa sidah, tanpa tasdid. Tuh ada yang jatuh kan tasdid sidah latar kabunna. Nih. Faroha tanpa sidah, tanpa tasdid. Ya, faroha ada yang jatuh. Tuh. Latar kabunna. Bukankah sama sekarang posisi yang kanan dan kiri? Bukankah sama tanda ini? Jadi tanda ini juga tergantung. Tergantung masuknya kemana. Tuh. Walaupun ada sidah, ini tidak jadi guna. Maaf kalau bermisal. Pernikahan itu untuk me melehalkan. Menjadi pasangan suami itu direstui. Menurut agama, menurut undang-undang peraturan semua. Nah, sekarang maaf, tiba-tiba ada pernikahan beda agama. Ya, Itu kan? Mungkin menurut catatan sipil sah, tapi menurut agama tidak sah. Paham nggak maksud logika saya? Jadi, walaupun ini ada tanda, kalau tandanya bukan sama nun dan mim, tetap aja nggak jadi guna. Nanti ada idgum diguna ya, selain nun dan mim ada wau dan iya. Kalau nun mati atau tanwin. Katakanlah itu kita bahasan belakangan. Ini perbandingan antara huruf huruf yang sama-sama ada sidahnya, ada tasjidnya, tapi tidak berarti jadi, otomatis jadi guna Di double dengung enggak. Kalau masuknya ke nun dan mim ada sidah itu, ya double, ganda, ditahan, ada panjangnya dan dengung. Tapi kalau masuk ke ke huruf lain enggak tuh. Farroha. Tuh. Hanya dua double aja R-nya hanya double aja. Sedangkan yang latar kabuna N-nya minimal saya tulis tiga itu. Ya, ini dua kan. Farroha. Dan di, dari segi membacanya, ini ada ditahan. Ada dengung. Latar kabun, latar kabuna. Beda dengan ini. Farroha. Padahal sama tanda yang kecil ini semua didapat tuh. Tuh. Sama seperti halnya kita memberi pupuk tergantung tanah yang mana yang dikasih. Kalau tanahnya subur, subur. Kalau yang tandus, batu tetap aja gitu kan. Nah ini. Sama seperti taufik dan hidayah. Ngaji itu tergantung dalam hatinya ada iman atau tidak. Kalau ada iman, masuk masak pada hatinya. Kalau di dalam hatinya tidak ada iman, tidak ada percaya kepada Allah, masuk kanan, keluar kiri. Nggak beda kayak telinga wajan. <laughs> Gitu ya. Nah, sekarang kan banyak tontonan jadi tuntunan. Tuntunan jadi tontonan. Allah Akbar ketukar-tukar ya. InsyaAllah. Alhamdulillah ya. Benar-benar. Orang kadang-kadang yang gak benar dijadikan alur, dijadikan dasar ya. Yang benar dilewatkan. Nah ini. Paham ya perbedaan itu. Saya kasih lagi yang huruf yang lain. Tuh. Ini ya. Sama kan? Anujumu katakanlah ini berbaris domah tanpa tasjid sakana tuh. Saya kasih contoh nih. Ya, tuh ada yang jatuh. Tuh. Nah, ini dia. An an-nujumu tuh. An-nujumu. Bandingkan dengan sebelah. Sakana. Sakana bukan sakata ya, sakana. Terus sakana, <laughs> saya tulisnya sakata, sakana malam ngantuk ngerjainnya nih. Sakana, saya coba di sini ya. Ini nun. Sakana itu. Nah, dia sakana. Bukan sakata ya. Ini saya nulisnya sakana. Sakata bukan ya. Sebetulnya tinggal merubah latennya aja kan. Nah, gitu. Ya. Ini. Kan ini kadang-kadang kalau ngoreksi seperti ini suka lupa lagi kalau nggak dibenerin. Nih. Sakana bisa kata juga nih. Tuh. Ya, ini nun. Itu ya. Nih. Masya Allah ya. Belajar seperti ini bisa bisa dinikmati, bisa diulang-ulang. Itu kelebihannya belajar kita. Walaupun cuma 15 menit. Nah, kelebihannya ini. Sakana. Nah, itu sakata lain lagi. Nah, ya ya. Nah ini. Tuh. Ya, saya kasih tanda an an nah an-nujumu dihentikan jadi an-nujum. Yang sebelahnya sakana, nggak ada sidahnya. Oh, kan tadi. Berarti tidak ada guna atau tidaknya karena nun dan mimnya bersidah, bertasid. Yang merah itu. Ya udah sebelahnya saya kasih juga sakana. Tuh. Ngiri nih. Kan penyebabnya double itu, nah ini kan. Penyebab double ini. Tapi hanya double saja. Hanya double saja. Tidak ditahan dan tidak dengung. tuh. Walaupun sama-sama sama-sama dapat tuh yang terbang itu. Nih, sama kan? Di sini sak sakana hanya double aja. Beda dengan yang kanan. An anujumu. Dihentikan jadi anujum. Ini sakana. Tuh. Karena hanya double saja. Hurufnya tuh ini do, dua, ini tiga saya tambahin. Tapi cara membacanya. Nih, an ada guna ada dengung ditahan. An nujumu ini sakana itu. Sama dapat tanda dua-duanya. Jadi kalaupun ada tanda ini tergantung kemana tandanya. Kalau tanda ini masuknya ke nun dan mim jadi guna. Nah, karena huruf guna dua nun dan mim ber tasdid. Ya, sakana sunnata tuh. Sun nih ya? kasih tasdid. Tuh. Sunnatal awwali. Bandingkan dengan sebelahnya. Tuh. Yu'al yu'allimu. Apa bedanya? Sun n-nya 3, yu'al l-nya 2 dilatinkan. Tapi cara bacanya sunnatal awwal disertai dengung. Dengung itulah guna. Disertai panjang ada madnya. Sedangkan yu'allimu tanpa ditahan, tanpa dengung. Tuh. Hanya sebuah tanda ini. Tuh. Hanya sebuah tanda ini. Tapi tetap. Tanda yang terbang ini masuknya kemana? Kalau ke huruf lain, hanya dobel saja. Hanya dobel saja. Kecuali nun dan mim. wow dan ya. Nanti dalam huruf idgombi. Gunnah. Yu'al. Tuh yu'allimu Tandanya sama tuh. Sama, sama-sama dapat yang merah ini yang terbang nih. Sebelahnya juga sama. Tapi karena masuknya ke lam hanya double saja. Tidak ada tidak ada dengungnya dan tidak ditahan. Yu'allimu. Tuh. Sama. Mima. Tuh. Mima ada tasjidnya jadi guna. Asalnya mima dikasih tanda ini. Jadi mima. Tuh. Guna. Sebelahnya Rabbana. Ada tanda tasjid. Tapi hanya double saja tuh. Robana nggak ada tasdidnya. Mima nggak ada tasdidnya. Robana kasih sidahnya. Nih, mima Robana. hanya double aja B-nya tanpa dengung tanpa ditahan. Robana, enggak Robana, enggak Robana. itu ya lengkap ya sudah uh, eh, gunahnya itu kita teruskan wakiah sedikit ya. Besok kita uh, ini indeks insya Allah ya. Rabu dan Kamis kan kita sudah indeks. Indeks tertangginya nanti ini, pasukan ini ya. <laughs> Kemarin sudah sampai ayat 60, 40 ya bacaannya. Kita teruskan wakiahnya. Gitu. Walaupun diputus-putus nanti ibu dan bapak mendapatkannya lengkap. Itu karena kan diedit, diedit dibuang yang tadi hujan besar gitu. Untuk murotal hari hari Rabu ya. Untuk hari Rabu surah Al-Maidah ayat 67 sampai ayat 97 ini Selasa. selasa hujan pagi-pagi alhamdulillah ya insyaallah. Besar sekali. Untuk Rabunya surah Al-Maidah ayat 67 sampai 93. <clears throat> Baik, ada waktu sedikit. Ayat 41 dilihat. تقبل الله منا ومنكم تقبل تقبل يا كريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأصد وأصلي هيا 41 يا وأصحاب الشمال ما أصد Ma ashabu shimal. sudah, Kan? Ya. Hanya double saja. Tanpa dengung, tanpa ditahan. Ya kan ini tuh sama tuh. Wa ashad. Wa ashabu shimali ma ashabu shimal. Tapi untuk wau ini, nah, selain nun dan mim kan ini ini karena idgham diguna. Sama ditahan ditahan double juga jas dengung. Fi samu fi miu fi samumiu wa hamim. Kenapa parah di sini ditahan? Karena mim, wow ini adalah hukum nun mati atau tanwin. Ini tanwin kasrah tain ketemu wow jadi idgham bi guna. Idgham melebur yang disertai dengan dengung. Jadi selain nun dan mim bertasdid nanti ada wow dan iya dalam hukum idgham bi guna. Fisamu سموم pada apa yuk? Pada Aridlis sukun. Kenapa? Karena matobi ini ketemu min. Ni matobi ketemu satu huruf hidup. Karena berhenti membacanya jadi pada Aridlis sukun. Gimana kalau nggak dihentikan? Nggak ada materi rilis sukunnya. Misalnya disambung. Fi samumi wa Itu Idgom biguna wa hamimil. Tanwinnya dibaca satu kasrahnya. Langsung masuk ke waw. Wa wazil wazil. Tuh hanya double saja lamnya walaupun bertasdid. Wazilim ini gunahnya karena idgombi guna. Sama seperti gunah bacanya. Wazilim min. Minnya ini jadi idgom guna. Mi ditahan juga. Guna ada dengungnya. Wazil Wazillim. Wazillim miyahmum. Mi. Miyahmum. Mad ada disukun. Disambungin miyahmumil. Idgom tanpa dengung. Idgom bila guna. Ada bi guna, ada bila. Ini tanpa dengung. Ya. وذل وذل من يحموم لا با لا atau bi لا بارد ادغم بقلنا لا بارد ولا karim. Baca dari sukun in gunnah nunnya bertasjid bacanya tiga double ditahan ada panjangnya satu alif sampai satu alif setengah dua sampai tiga harokat dengung ke hidung itulah gunnah halaman 13 buku wajibnya in gunnah innahum kanu qab qabla dzalika mutrafin. Lima ayat dulu ya. Besok kita teruskan. In guna Innahum innahum kanu qab qabla zalika mut mutrafin. Ada jeda dulu. Ah. Mas Ali terima kasih pagi ini sudah menemani. Hari Rabu ya murotalnya surah Al-Maidah ayat 67 sampai 93. 67 sampai 93. Baik, terima kasih atas kebersamaan pagi ini. Ada saran dan kritik jangan lupa disampaikan ke 0812 828 7881. 0812 8287881. Terima kasih. Bila kita pikul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Taklim Radio Kayu Manis bersama Radio Kayu Manis mengajak para pendengar untuk menyisihkan sebagian rizki di jalan Allah berupa zakat mal, infak, dan sodakoh guna membantu anak yatim piatu dan fakir miskin. Bantuan Anda dapat disalurkan melalui rekening Majelis Taklim Radio Kayu Manis Jakarta, Bank Mandiri, Cabang Rawamangun, Bali Pustaka dengan nomor 006 007 007 007 7. Selain nomor rekening tersebut, bukan menjadi tanggung jawab Radio Kayu Manis. Anda juga bisa langsung menyalurkan bantuan ke kantor Radio Kayu Manis pada hari dan jam kerja Jalan Pisangan Baru Timur, nomor 14A, Jakarta Timur. Telepon 8504908 dan 8507664 dengan Ibu Kaja Astuti.